min syahwati dunya al mubaha waqa'a la mahalata fi mujibin nar awil ar dan berkata Al-Habib Abdullah Haddad yang semoga keberkahannya kita rasakan dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Beliau berkata bahwasanya man afrata. Afrata adalah berlebihan. Fi hubbi syahwatin di dalam mencintai suatu syahwah. Min di dunia al-mubahah daripada syahwat-syahwat dunia yang diperbolehkan bukan yang diharamkan apalagi maksudnya waqa'ala mahalata fi mujibin nar awil ar maka dia akan terjerumus tanpa diragukan lagi terhadap perkara-perkara yang mewajibkannya masuk ke dalam neraka atau masuk dalam kecelaan suatu sifat yang tercela. Jadi hawa nafsu itu sebagaimana kita ketahui bersama merupakan sebuah ujian yang Allah ciptakan kepada atau di dalam diri manusia. Maka hawa nafsu semuanya itu berkaitan dengan lima hal. Setiap orang pasti akan tumbuh dan tercipta tercipta dengan lima hawa nafsunya itu. Apakah nafsu-nafsu itu? Yang pertama adalah nafsu bermain. Yang kedua adalah nafsu makan. Yang ketiga adalah nafsu perempuan. Yang keempat adalah nafsu kepada harta dunia. Dan yang kelima adalah nafsu kepada kepemimpinan. Ini lima nafsu yang Allah ciptakan bersama hawa nafsu merupakan cobaan Allah SWT kepada kita sebagai umat manusia. Malaikat diciptakan dengan akal tapi tanpa hawa nafsu. Sedangkan manusia diciptakan dengan akal dan hawa nafsu. Sementara binatang diciptakan dengan hawa nafsu tapi tanpa akal. Maka setiap manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sehingga lebih condong dominan dalam dirinya akalnya, maka dia akan bisa sampai ke tingkatan malaikat. Karena seorang manusia yang diciptakan dengan hawa nafsu pun dia bisa mengendalikannya. Dan yang dominan adalah akalnya, berarti melebihi pada malaikat. Sehingga dia akan sebanding dengan malaikat. Dan sebaliknya, tatkala manusia yang sudah diciptakan dengan akalnya, dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Sehingga yang dominan dalam dirinya adalah hawa nafsunya, maka jadilah dia seperti binatang. Nah, semoga kita bukan termasuk yang binatang. Semoga kita termasuk yang sebanding dengan para malaikat. Nah, oleh karena itu, nafsu-nafsu yang telah disebutkan tadi, itu ada nafsu yang diperbolehkan, ada nafsu yang dilarang. Permainan itu banyak macamnya. Ada permainan yang diperbolehkan, ada permainan yang tidak diperbolehkan. Main salador, boleh nggak? Main loncat kotak-kotak itu, boleh tidak? Main bekel, boleh tidak? Boleh. Main mata boleh nggak? Nah, nggak boleh. Main, main judi boleh nggak? Nah, main boleh boleh. Tapi kalau ada judinya nggak boleh. Jadi hawa nafsu itu ada yang diperbolehkan, ada yang nggak boleh. Tapi seperti fungsi pada hawa nafsu itu ada permainan diperbolehkan, maka yang tidak diperbolehkan itu menjadi sebuah imingan yang selalu akan teriming-imingi dan selalu manusia itu akan tergoda untuk melakukannya. Kenapa? Eh, itulah tipuan setan. Jadi selalu ada bandingannya. Ada nafsu yang boleh, ada nafsu yang tidak boleh. Ada permainan yang diperbolehkan, ada permainan yang tidak diperbolehkan. Ada permainan yang sekedar olahraga, ada permainan selain sekedar olahraga juga menguntungkan dari segi harta. Nah, itu judi. Yang kedua adalah ketika seorang anak tumbuh menjadi dewasa, pertama kali yang tumbuh di dalam dirinya itu adalah nafsu makan. Eh, nafsu main. Sehingga kita lihat seperti Usin tadi, Sami Salim masih umur segitu, dia mementingkan mainan. Mementingkan bermain dari makan. Makannya kurang, nggak teratur. Tapi tatkala sudah dia tambah beranjak, umurnya tambah, main-main terus tidak terasa akhirnya karena energinya banyak terkuras dengan mainan akhirnya dia lapar ya kan sehingga kalau sudah umur 8 tahun 9 tahun dia lebih senang makan lebih dahulukan makan daripada main waktu makan dia makan nah, maka di sini nafsu makan makan itu bermacam-macam ada makanan yang halal ada makanan yang haram Makan yang halal jelas yang kita dapatkan sesuai dengan syariat. Dan kita konsumsi juga sesuai dengan syariat. Itu adalah makan yang halal. Dan makan yang haram adalah makanan yang kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak direstui atau menentang dengan cara syariat. Itu namanya makan yang haram. Seperti makan makanan milik orang tanpa izinnya. Makan makanan binatang yang tidak disembelih sesuai dengan cara syar'i alias makan binatang bangkai. Makan makanan yang diharamkan seperti makan darah, makan apa? Dedeh. Ya kan? Makan kalajengking, makan ular. Nah, itu kan diharamkan. Maka makanan yang seperti itu itu selalu akan menggoda. Di samping dengan makanan yang sudah disiapkan sebagai makanan yang halal. Nah itu. Terus yang ketiga, beranjak kalau sudah makan kenyang, main sudah, makan sudah. Kenyang. Nah, ketika kenyang timbullah hawa nafsu kepada lawan jenis. Kenapa di sini selalu dikatakan timbullah hawa nafsu kepada perempuan? Ah, perempuan itu bukan salah-satunya. Karena yang banyak dijadikan hitop itu adalah laki-laki. Sedangkan nafsu yang ketiga di sini bagi perempuan itu laki-laki, bukan perempuan juga gitu. Nah, ketika dia kenyang, maka timbul hawa nafsu kepada perempuan. Oleh karena itu, di antara cara-cara yang membuat manusia itu menjadi unggul dan menang menguasai hawa nafsu yang tiga, caranya adalah kita bikin perut kita lapar sehingga dia tidak mampu berbuat sesuatu yang berkaitan dengan tiga hal tadi. Ketika orang lapar, Mampu dia untuk tidak main? Mampu dia untuk main? Nggak mampu, lemah badannya. Ketika dia lapar, yang terpikirkan perempuan apa makanan? Makanan. <laughs> Jadi untuk mengendalikannya itu dengan cara banyak berpuasa. Untuk mengendalikan nafsu yang tiga ini, terutama yang perempuan atau lawan jenis ini. Setelah dia main, makan, kawin, sudah. Kawin kan butuh, butuh harta. Butuh modal. Bukan cuma modal dengkul aja kan. Buat jujuran, buat pengantenan, dan lain sebagainya itu butuh harta. Ah, maka timbullah keinginan untuk mencari harta. Sudah dia cari, dapat gaji sekian. Eh, ternyata enak juga punya uang itu. Dengan uang segala hal bisa dicapai bil fulus keluh mulus. Nah, ya kan? Akhirnya apa? Timbul cinta. Pengen memperbanyak memperbanyak harta. Nah, jadilah dia itu terprosok ke dalam hubbud dunia. Nah, jadi itu lihat Ketika kamu mendapatkan satu keuntungan daripada dunia, rasanya nikmatnya luar biasa, pengen lagi. Sudah dapat yang kedua, pengen lagi yang ketiga. Sudah dapat ketiga, pengen lagi yang keempat terus begitu. Itu jahat. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang talibul ilim, sebagai seorang ahlul ilim, maka kalau tidak terpaksa jangan. Kalau kita tidak terpaksa jangan. Artinya kita seorang istri ditanggung oleh suami. Suami kan yang mencari harta. Kewajiban suami yang menyediakan makan, sandang dan papan kan? Ah berarti kita tidak berkewajiban untuk melaksanakan mencari dunia, maka tinggalkan. Karena apa? Jangan sampai kita itu membakar diri kita. Maksudnya mau menerangi misalnya. Lilin itu kan membakar dirinya sendiri. Tapi manfaatnya menerangi orang lain. Orang nggak diperlukan kok. Kamu cari dunia. Kenapa kamu cari dunia? Kecuali kalau suaminya sudah tidak mampu. Suaminya tidak mampu untuk mencarikan dunia bagi kamu. Atau kamu ingin membantu suami kamu. Yang menderita dengan ketidakmampuannya atau ketidakbaikan nasibnya dalam urusan dunia. Silahkan. Ini enggak. Kenapa kamu juga ikut cari dunia. Padahal suami kamu kan sudah orang kaya, orang punya, mampu untuk memberi makan kamu. Iseng aja, eh ya. Dunia itu nggak bisa diiseng-isengi. Ngerti nggak? Ah, karena seperti tadi ini. Kalau sudah dia itu iseng, iseng itu sudah berlebihan, keterlaluan. Sudah cukup, apalagi? Nah, gitu lah. Sudah cukup, apalagi? Masih juga. Ah, itu namanya keterlaluan suatu waktu walaupun itu halal, itu akan menjerumuskannya ke dalam perkara-perkara yang menjadikan dia itu min ahli nar. Kenapa? Dunia. Sifatnya seperti itu menjerumuskan. Ad-dunya tugian itu menjerumuskan orang ke dalam perbuatan dosa. Walaupun awalnya baik, awalnya baik. Nah, oleh karena itu, maka kalau tidak betul-betul kepepet, tidak terpaksa, dan bukan pekerjaan kita, maka kenapa kita harus terjun ke dalam dunia? Nah, ngerti nggak? Nah, oleh karenanya, kalau kamu mau tidak terjun ke dalam dunia, tapi dunia ngikut kamu, mau nggak? Caranya gimana? Jadi orang alim, jadi seorang dai, jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka dunia itu akan ikut. Karena Kenapa? Sesuai dengan firmannya Allah dalam hadis kutsinya. Ya dunia ukhudumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, layanilah. Siapa yang melayani aku, layani dia. Itu suatu perintah daripada Allah kepada dunia, ciptaannya. Wastakhdimi man khadamaki. Sedangkan orang yang selalu mencari-cari kamu, jadikan dia itu pelayanmu. Mau jadi pelayan apa jadi tuan? Nah, mau jadi tuan khidmat kepada Allah. Nah, kamu mempunyai kesempatan yang sangat besar karena perempuan itu khidmatnya cuma pada suami. Kepada anak suami karena suami. Oleh karena jadi harus harus paham seorang ibu itu berkewajiban untuk melaksanakan mendidik anak-anaknya itu karena kewajibannya kepada suami, bukan karena kewajibannya dia terhadap anak-anaknya enggak. Menghormati mertua, keluarga suami itu karena kewajibannya menghormat suami. Oleh karenanya surga nerakanya seorang wanita itu terletak pada tangan suami. Semuanya itu identik dengan suami. Nah, jadi kesempatan buat kalian, kalian tidak melayani kecuali melayani Allah. Nah, berarti apa? Kalian itu akan menjadi sebab murah rizkinya suami kalian. Kalau kalian benar-benar di dalam khidmah itu. Jadi suaminya, rizkinya suami itu tergantung pada istri. Betul. Benar. Maksudnya gimana? Ah, gini. Kalau kamu mau menjadi sebab rezekinya suami kamu, maka jadilah kamu pelayannya Allah. Maka suami kamu itu dimudahkan rezekinya. Gimana caranya? Tunduk sama suami. Taat sama suami. Hikmah sama suami. Sebagai pelaksanaan perintah Allah kepada setiap perempuan untuk tunduk kepada suami. Berarti apa? Dia pelayan Allah. Kalau sudah memposisikan diri kita sebagai pelayan Allah, maka berarti Uhdumi man, khadamak, man Wahai dunia, layanilah siapa yang melayani aku. Berarti perempuan yang semacam itu juga termasuk yang melayani Allah. Sehingga apa? Dunianya suami itu tergantung pada istri. Dengan dalil, pernah suatu waktu datang dua sahabat Nabi. Di mana keduanya itu adalah bersaudara. Maka si kakak ini yang cari dunia untuk nafkahnya dan nafkah adiknya itu. Sementara adiknya selalu ikut Nabi. Kemana-mana ikut majelisnya Nabi. Sehingga dia itu nggak kerja. Kerjanya apa? Kerjanya cuma belajar sama Nabi. Ngerti nggak? Kemana-mana ikut Nabi. Dia nggak ikut kerja seperti kakaknya. Maka kakaknya sebel juga sama adiknya itu. Enak banget kamu cuma tinggal makan. Aku yang cari dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diadukan kepadanya. Maka ketika diadukan yang semacam itu kepada Nabi, apa jawaban Nabi? La La'allaka turzaku bihi. Kamu tahu, sebenarnya kamu itu dapat rezeki karena dia. Memang dia nggak ikut bantu kamu, tapi yang kamu dapatkan itu semua berkat dia. Nah, gitu loh. Kamu nggak bantu suami dalam bekerja, tapi kamu taat kepada suami bangun malam, dekatkan diri kepada Allah. Suami kamu dapat rezeki yang nanti kamu nikmati sendiri, eh, nikmati juga bersama suami dan keluarga. Itu semua berkatnya kamu. La'allaka turzaku bihi. Mungkin saja kamu itu dapat rezeki karena dia. Jadi dia itu bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Nah, makanya jangan sampai kita lupa bahwasanya di dalam keberhasilan kita di dunia maupun di akhirat nanti itu selalu berkaitan dengan yang lain. Nggak mungkin kita berkaitan dengan diri kita sendiri, nggak mungkin. Ada seorang bos, dia raya, eh, kaya raya, konglomerat yang sangat berhasil, ya kan? Nah, berhasilnya karena karena apa? Dia punya perusahaan, perusahaannya itu menggada ada orangnya, tah? Nggak ada buruhnya, tah? Ada buruhnya, coba nggak ada buruhnya? Bisa dia berhasil? Coba dia itu nggak ada perusahaannya. Bisa berhasil ada perusahaan tanpa ada sekretarisnya, tanpa ada manajernya, tanpa ada buruhnya, ada? Nah, jadi semua keberhasilan dunia maupun akhirat selalu terkait dengan orang. Kamu mau jadi solihah? Bagaimana kan jadi solihah kalau nggak pernah berhubungan, nggak pernah terkoneksi maupun interaksi dengan orang lain? Solehahnya sama siapa? Sama kucing. Dianggap soleh kalau dia itu baik kepada suami, baik kepada ayahnya, baik kepada keluarganya. Ah, berarti ada kaitan sama orang lain. Baru dia disebut orang so soleh gitu loh. Jadi semua kesuksesan manusia baik berkaitan dengan dunianya maupun akhiratnya itu selalu terkait dengan orang lain. Bukan terkait dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan. Kalau kamu punya kesempatan minta doa kepada orang lain, mintalah. Kenapa? Bisa jadi doa kamu itu dikabulkan melalui orang itu. Kamu tidak tahu. Doa kamu itu dikabulkan melalui orang siapa. Kamu tidak tahu. Makanya minta doa. Saya ketemu orang, doakan aku ya. Doakan aku ya. Gitu. Nah, itu ajaran Nabi. Sebagaimana nanti di akhirat, disebutkan di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Mereka itu digiring menuju ke surga bersama-sama. Digiringnya bersama-sama. Gak ada sendiri-sendiri. Aku mau masuk surga sendiri. Nggak mau sama orang. Nggak bisa. Rombongan. Rombongan. Sulatum na'walina wa galilun. Sulatum na'walina wa sulatun. minal akhirin. Jadi rombongan-rombongan semuanya. Nggak ada sendiri-sendiri. Nggak, anak nggak mau sama orang. Ngericukin. Misalnya. Mau sendiri aja. Nggak bisa. Kita harus sama-sama. Masuk surga sama-sama. Masuk nerakanya juga sama-sama sama seperti kaitannya di dunia. Kaitannya bersama-sama, di akhirat juga bersama-sama. Nah, oleh karenanya inilah disinilah kita mengetahui akan pentingnya lingkungan serta sahabat dan teman dan suami kita atau istri kita. Nah, itu di dalam kita menunjang mendapatkan kesuksesan itu tergantung pada mereka semuanya. Gak ada orang sukses, dia sukses. Bukan karena istrinya, enggak. Istrinya sukses menjadi solihah, bukan karena suaminya. Enggak mungkin. Seorang guru sukses, bukan karena muridnya. Enggak mungkin. Seorang murid sukses tanpa adanya guru. Enggak mungkin. Saling berketerkaitan. Nah, oleh karena itu di sini, kita dilarang untuk cinta dengan cara keterlaluan terhadap salah satu syahwat yang diperbolehkan. Apalagi yang diperbolehkan. Gitu. Nah itu yang ketiga. Fem. Yang keempat ya, baru yang kelima yang terakhir. Apa itu? Syahwat kepada kepemimpinan. Menjadi pemimpin itu tidak gampang. Menjadi pemimpin itu adalah penuh dengan tanggung jawab. Tapi menjadi pemimpin itu manis, enak rasanya. Kenapa? Semua orang akan melihat kepadanya. Semua orang akan tunduk kepadanya. Makanya sekarang kan rebutan untuk menjadi presiden antara Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi gitu Nah, karena Pak manis, jadi pemimpin itu enak. Siapa presiden Indonesia yang ketujuh? Rebutan orang mau dapat. Terseleksi, terseleksi sampai tinggal dua orang. Sekarang tinggal nunggu waktu penghitungannya. Entah siapa yang jadi, semoga kita minta kepada Allah Ta'ala aman, yang menang, dia memimpin dengan baik, dengan hidayah serta taufik Allah, yang kalah legowo nerima dengan lapang da, dada. Jangan pakai nyalakan yang ini, yang itu dan sebagainya. Nanti kacau akhirnya. Man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Jadi kalau nggak ikut prihatin dengan urusan kita kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan kita. Jadi artinya apa? Artinya biarkan yang menang sudah menang. Ini sesuatu, suatu kehendak Allah. Yang kalah ya harus menerima. Jangan sampai nggak terima akhirnya terjadi konflik di antara dua kubu. Nauzubillah. Nah, kita nggak mau. Kita pengen Indonesia terus aman. Nah, biarkan di luar sana itu bukan urusan kita, tidak aman. Tapi kalau di negara kita biarkan negara kita ini adalah baldatun tayyibatun warabun rabbun Itulah yang selalu kita harapkan dan doakan. Semoga seperti itu yang terlaksana. Nah, jadi jadi pemimpin nggak gampang, tapi kita sendiri sebagai seorang rakyat jelata biasa alhamdulillah nggak menjadi seperti mereka. Kenapa demikian? Jadi pejabat itu gak gampang. Semua orang pengen jadi pejabat. Tapi kalau tahu dengan apa yang akan terjadi setelah dia meninggal nanti karena tanggung jawab jabatan itu, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang rela atau mau jadi pejabat. Mau nggak misalnya? Kalian Ustaz kasih kerjaan. Apa kerjanya Ustaz? Setiap hari kalian bawa kayu bakar yang menggunung seperti rumah setiap hari. Dalam keadaan kamu cantik kayak begitu. Badannya masih bagus, ideal dan sebagainya. Setiap hari suruh bawa kayu tiga karung kira-kira gimana. Hah? Yang tadinya cantik jadi reot. Jadi kayak nenek-nenek gitu. Bungkuk akhirnya ya kan? Mau gak seperti itu? Ada yang mau? Kali di desa kamu ada yang mau? Orang desa semua kan? Ada yang mau? Orang desa aja nggak ada yang mau, apalagi orang kota. Nah, tapi kenapa mereka mau? Berat tahu jawabnya. Sayyidina Umar bin dia mengatakan kalau seumpama ada satu orang yang tergelincir kudanya sehingga dia jatuh di jalan-jalanan yang berada dalam kekuasaanku, berarti aku bertanggung jawab nanti depan Allah SWT. Berapa banyak orang yang mati karena jalan rusak? Banyak apa tidak? Semua tanggung jawabnya Bapak SBY. Nanti bakal minta ikutan jawab. Sebelum Bapak SBY, gubernurnya. Sebelum gubernurnya, Pak Bupatinya. Sebelum Pak Bupatinya, Pak Camatnya. Nah, pokoknya semua yang ada di bawah, yang ada di e, koridor itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Mau? Nah, karena nggak mungkin, makanya nggak mau. Tapi kalau mungkin pasti aja mau gitu. Coba lihat sekarang, rebutan. Semua mau jadi presiden. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah. Imam madhab kita. Beliau kenapa keluar dari Irak? Keluarnya pun dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Malam-malam dia itu lari. Karena dia itu dipaksa untuk menjadi seorang godi. Fem, seorang godi. Tahu godi? Mahkamah Agung, MA. Rebutan gak di sini jadi MA? Rebutan. <laughs> Rebutan. Ini Imam Syafi'i ini mau dijadikan sebagai godi. Jadi Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung. Dia lari. Sembunyi-sembunyi sampai lari ke Mesir. Kenapa gak mau? Ketika ditanya, beliau katakan orang yang menjabat suatu jabatan berkaitan dengan tanggung jawab kaum muslimin sama halnya seperti orang yang membunuh dirinya dengan pisau yang tumpul. Sedikit demi sedikit tapi pasti menuju ke kematian. Mau mati? Mau mati enggak? Mau enggak mau pasti mah mati. <laughs> tapi dengan kumpul enakan mana? Dibunuh dengan pisau yang tumpul atau pisau yang tajam enakan mana? Enggak enak dua-duanya. <laughs> enakan yang enggak dibunuh. Nah, ngerti enggak? Nah, tapi kalau harus Ya enakan dengan pisau yang tajam karena sekali tebas selesai sudah. Ini enggak. Dikit-dikit, dikit-dikit. Ah, istirahat dulu, dikit lagi, istirahat dulu, dikit-dikit lagi terus gitu. Tapi kenapa mereka mau? Nafsu. Nafsu itu mengenakan, tahu nafsu? Eh, nafsu itu mengenakan. Jadi nafsu itu ada sesuatunya gitu loh. Ada daya tariknya. Perempuan walaupun nggak cantik ada daya tariknya. Karena apa? Setannya ada 17. Padahal nggak kedip matanya kayak kedip-kedip gitu loh, kayak goda-goda kita gitu loh. Kalau dilihat dari belakang, wah bokongnya luar biasa, gandul-gandulnya luar biasa. Begitu lihat ke depan, eh orang kayak orang kampungan tuh mukanya. <laughs> dari samping kayaknya cantik banget, dari muka dari depannya eh nggak taunya seperti malampir. <laughs> Banyak nggak kayak gitu kelihatan dari belakang, oh ini kayaknya bodinya bagus. Eh begitu ini katanya sudah paruh baya, sudah tua, sudah nenek-nenek gitu. Kok bisa seperti itu? di permak? Siapa yang permak? Setan. Setan itu paling pintar permak-permak. Makanya sekarang ini yang <laughs> yang pintar-pintar permak-permak itu adalah orang-orangnya setan itu. Nah, ini lihat sekarang kan sering tradisi pejabat Indonesia yang suka permak-permak. Berapa dapat bantuan 400 juta di permak jadi 350 50 gimana ah biasalah gitu. jalan Ang anggarannya sekian padahal cuma sekian ini orang-orang setan itu namanya nanti akan tanggung jawab depan Allah SWT semua akan dipikul semuanya gitu nah oleh karenanya seorang wali Allah terakhir kali nafsunya itu dicabut dari dirinya itu adalah nafsu yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nikmat jadi pemimpin. Sebagai kepala sekolah, sebagai ketua kamar, sebagai ketua kelas, sebagai pimpinan enak dijadikan pemimpin enak. Dihormati orang, ya kan? Dimuliakan, disebut-sebut, dijilatin sama orang dan sebagainya. Nah, itu kan pemimpin. Makanya perempuan itu kan merasa iri karena laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga ya. Hmm? Nggak terima. Makanya dari sana-sana selalu ada demo-demo. Menuntut hak emansipasi. Nah, itu kan menuntut hak menghinakan. Menuntut hak menghinakan. Jadi sudah diagungkan, enggak. Mau dihinakan. Gitu. Jadi biar kamu tahu gitu loh. Jadi artinya hak emansipasi itu minta sejajar, gendernya itu sejajar, perempuan laki sama saja. Kalau begitu, kita tanggung jawab bersama-sama harus dibagi dong. Gitu Di rumah tangga itu kan tanggung jawab suami. Sekarang tidak lagi, karena apa sudah emansipasi dilaksanakan, diikutkan. Terus gimana? Yang namanya kebutuhan rumah tangga itu dibagi dua. Susunya anak-anak dibagi dua. Setengahnya kewajiban laki-laki, suami. Setengahnya kewajiban istrinya. Makan sehari-hari juga dibagi dua. Suami kerja, perempuan harus kerja. Memang enak. Kalau seumpama istrinya lagi hamil, utang catat itu. Hmm, kan dia nggak bisa kerja tuh. Catat utang. Gak kerja berapa nanti di, di apa digodok nanti. Nah, harus seperti itu. Ada laki-laki menjadi tukang becak, harus ada ibu tukang becak. Ya kan? Ada tukang. Laki-laki kan rata-rata tukang kan, perempuan juga harus ada tukang. Adil nggak? Nggak adil. Laki-laki itu beda kekuatannya, fisiknya itu beda dengan perempuan. Ngerti nggak? Nah, oleh karena itu maka harus kamu terima. Kamu itu sudah diagungkan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan dalam syariat ini. Tidak ada seorang wanita yang lebih mulia dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Buka di internet, browsing di internet, lihat bagaimana berapa banyak perempuan-perempuan yang terkenal masuknya dalam agama Islam karena merasa iri bagaimana kedudukan kemuliaan seorang wanita dalam Islam itu. Mulia, dimuliakan. Gak usah kerja, laki-laki kerja, kewajibannya laki-laki itu. Kamu di rumah saja. Pem, ngurus siapa? Banyak urusannya di rumah. Bukan gak banyak urusannya. Enggak, daripada saya iseng, saya mau kerja juga di luar. Mau jadi wanita karir, ngapain? Kerjaan kamu banyak di rumah. Siapkan makanan buat suami. Apa kamu kalau karir kamu bisa siapkan makanan buat suami? kamu harus bertemu dengan suami dalam keadaan senyum. Menyenangkan dia. Apakah kamu sudah capek pulang kerja kemudian kamu bisa menyenangkan suami? Enggak bisa. Apalagi kalau sudah kamu punya anak, kamu harus dididik dia. Ini enggak. Suaminya kerja, istrinya juga karir. Anaknya dititipkan sama khedamah. Jadilah akhlaknya anak itu adalah akhlaknya pembantu. Nanti lihat sekarang kan kebanyakan seperti itu. Anak itu investasi yang terbesar, melebihi daripada dunia. Dengan anak itu kita bisa masuk neraka, dengan anak itu kita bisa masuk surga. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bisa mengendalikan semua nafsu itu. Kepimpinan kita tidak mau, kecuali kalau sudah terpaksa. Dunia jangan sampai masuk dalam dalam hati kita, tapi cukup berada di tangan kita. Tapi kita sebagai seorang yang bertanggung jawab kita harus mencarinya. Dengan cara yang baik, sesuai dengan perintahnya, tapi kemudian kita juga menggunakannya sesuai dengan perintahnya. Itu adalah dunia yang tidak menjadi fitnah bagi orang yang memilikinya. Gitu Nah, tapi kalau sudah kita mendapatkannya bukan sesuai dengan yang diperintahkannya atau kita menggunakannya bukan dengan sesuai yang diperintahkannya, ini adalah dunia yang menjerumuskan. Berarti dia itu terperosok ke dalam fitnahnya dunia. Gitu. Nah, jadi kita harus seperti itu, melewati nafsu mainan, melewati nafsu makan, melewati nafsu perempuan, melewati nafsu harta, melewati nafsu semuanya itu dalam keadaan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi ya. Wagala takhasama al-'azzu wal hirman. Ketidakmampuan dan hirman Hirman itu adalah sesuatu yang diharamkan. Termasuk dari dari kata-kata harumah harumu hirman. jadi haramkan Ketidakmampuan berkata atau berdiskusi atau bercekcok antara ketidakmampuan, kelemahan sama keputusasaan dia tidak dapat apa-apa. Ayuh ma'adhar. Mana yang lebih bahaya? Ala soibihi kepada pemilik sifat itu. Akhirnya tarafa'a ilal akli. Kemudian keduanya itu membawa perkara ini kepada akal. Berarti akal itu sebagai ha hakim. Faqada bainahuma maka kemudian diputuskan oleh akal terhadap keduanya annal ajza aslun wal hirman far'uhu bahwasanya yang namanya ajas ketidakmampuan dan putus asa. Ketidakmampuan itu adalah asalnya, akarnya. Sedangkan ketidakmampuan, sedangkan keputusasaan itu adalah cabangnya. Cabang daripada ketidakmampuan, daripada lemah. Jangan jadi orang yang lemah, jadi orang yang kuat supaya kamu tidak putus asa. Ketika seorang kuat, dia nggak putus asa. Ketika orang lemah, dia gampang putus asa. Lemah itu adalah akarnya pusatnya itu di dalam kelemahan. Jangan pernah kamu merasa lemah. Dalam segala apapun, jangan pernah merasa lemah. Nanti ya, harus kita, kamu jadi merasa orang yang kuat. Oleh karenanya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW telah disebutkan, Inna Allah yuhibbu al-mu'minal gawiyah minal mu'minit do'if. Allah Ta'ala itu lebih senang kepada mukmin yang kuat ketimbang mukmin yang le lemah. Jangan jadi mukmin yang lemah. Kalau kita bisa menjadi mukmin yang kuat, jadilah mukmin yang kuat, jangan menjadi mukmin yang lemah. Karena apa? Kekuatan jati diri seseorang, kekuatan keimanan seseorang, kekuatan ketakwaan seseorang tidak gampang menjadikannya berputus asa. Akhirnya hirman-hirman itu gitu. Dia diharamkan dari segala kebaikan gitu. Jadi jangan pernah kita itu merasa lemah. Harus kita merasa kuat. Jangan pernah kita itu tampak di depan orang itu seakan-akan kita itu membutuhkan. Jangan. Kita tidak butuh pada orang, kita butuhnya kepada manusia, kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika kita tampak lemah, maka orang-orang itu akan memangsa kita. Tapi ketika tampak kita kuat, maka kita tidak gampang dipermainkan orang. Ketika kita itu kuat, maka kita menjadi seorang yang pede. Tapi ketika kita menjadi orang lemah, maka kita putus asa. Wa asu min rahmatillah. Bahkan termasuk daripada dosa yang besar adalah al-yu'su min rahmatillah. Orang yang putus asa kepada rahmat Allah itu termasuk daripada dosa yang besar. Jadi nggak baik. Nah, jadi orang yang kuat, jangan jadi orang yang lemah. Gimana cara jadi orang yang kuat? Ayo, gimana caranya menjadi orang yang kuat? Kuat dalam segala hal kuat iman, kuat Islam, kuat fisik, kuat takwa. Bisa, bisa. Termasuk yang bisa diusahakan, termasuk yang bisa diusahakan. Bukan suatu anugerah, tapi sesuatu yang diusahakan. Kamu mau jadi kuat badan kamu, walaupun kamu perempuan, bisa. Gimana caranya? Ikut olahraga? Apa? Olahraga apa itu? Fisik tuh. Hah? Fitness. Coba kamu fitness, gimana kira-kira? Langsung donjol loh. Badan kamu nonjol semuanya gitu. Hei, kuat badannya. Kan gampang, ada suami gimana-gimana tinggal set, jatuh. Kepalanya tinggal dipiting gini gitu. <laughs> gitu dah? Mau gitu? Kalau fisik gak usah dikuatkan untuk perempuan. Untuk laki-laki ya harus kuat. Nah, walaupun perempuan itu Bukan berarti nggak boleh kuatkan sama sekali. Perempuan itu kalau nggak olahraga nggak bagus. Tanya sama suami semuanya. Yang sudah bersuami tanya. Kalau perempuan nggak pernah olahraga, kayak enak. Kayak kedepok. Hmm. Harus olahraga. Nanti nggak? Perempuan harus olahraga. Kerjanya apa? Makan tidur, makan tidur ya. Gimana mau enak kayak nggak begitu? Harus olahraga. Gimana? Masak, jalan, Fem, ikut senam, senam sendiri, pakai musik senam sendiri gitu. Nah, itu senang makanya kan perempuan yang berada di daerah pegunungan itu lebih terkenal, lebih disayang sama suaminya daripada perempuan yang berada di perkotaan. Kenapa? Karena badannya itu kuat, sisinya kuat, ototnya kuat. Otot itu kuat kalau dilatih. Ngerti kalau otot itu nggak dilatih, ya lemah. Gampang sakit. Lihat bagaimana Sayyidatuna Aisyah. Dia pakai kuda. Berlomba bersama Nabi. Pertama kali, Sayyidatuna Aisyah menang. Kemudian Nabi yang menang. Ketika ketika, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha arda, dia cerita, dia bilang ketika aku masih kurus dulu aku menang. Ketika aku gemuk aku kalah gitu. Nah, makanya jadi yang namanya badan kita ini harus berotot. Artinya otot ini bukan harus seperti para fitness itu enggak gitu. Nah, yang penting kita itu olahraga, harus olahraga itu ya. Kalau ini mau harmonis, disenangi sama suami harus. Nah, tapi enggak harus keluar ototnya gitu loh. Nah, keluar ototnya ya takut juga suami ini perempuan apa laki ini gitu. <laughs> Nanti enggak? Nah, jadi semua ada batasnya. Jadi sesuai dengan batasnya maksudnya sesuai dengan batasnya. Iman bisa dikuatkan? Bisa. Bagaimana? Karena sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-imanu yazidu yang wayang kusu yazidu bil toa wayang kusu bil maksiyah. Jadi iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah, kalau kamu mau iman kamu bertambah, maka tambahlah taat kamu. Tambahlah solatmu, tambahlah Qur'anmu, tambahlah giyamul lel, tambahlah akhlak kamu bertambah imannya. Kalau mau berkurang, ya tambah saja maksiatnya, berkurang imannya. Nah, ngerti nggak? Ketika seorang itu berada di pondok, lingkungannya lingkungan taat, jadi berkuat, menguat imannya. Tapi begitu berada di rumah, lain lagi. Seperti sekarang, begitu datang di majelis ilmu yang mulia ini, majelisnya Nabi Muhammad SAW, maka kita timbul keimanan, pengen begini, pengen begini, pengen begini. Begitu sampai ke kamar, lain lagi sudah ceritanya. Kenapa demikian? Ah, karena sudah berkurang iman itu bertambah dan berkurang. Jadi jangan jangan salah kapra yang mengatakan cinta itu abadi. Mana cinta abadi? Hah? Kalau cinta itu abadi kenapa banyak orang cerai? Katanya cinta, kok cerai sih? <laughs> Kalau yang ceritanya lagunya siapa itu? Lagunya siapa? Hah? Lagunya siapa? almarhum siapa? Arafik ya? Nah, itu kan meninggal nggak sempat dia kawin, makanya nggak pengalaman. Jadi situ kan cinta abadi. Nggak ada cinta abadi. Cinta abadi itu karena Allah, karena Rasul. Itu cinta abadi. Kalau cinta kepada suami itu dulu cinta, sekarang udah berkurang. <laughs> Apalagi cerai sudah nggak cinta lagi, malah yang ada benci. Jadi nggak ada yang abadi. Cinta kepada Allah itu yang abadi. Cinta karena Allah itu abadi. Apakah kita wajib mencintai suami? Salah. Apakah wajib kita mencintai istri? Salah. Yang wajib itu kita cinta Allah sama Rasulullah. Bas. Yang lainnya itu nggak usah dicintai. Supaya apa? Supaya gampang kita menanggulangi diri kita ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Kenapa kita itu ketika harta hilang menangis? Karena harta dalam hati. Sampai susah, sampai terbawa sedih. Kenapa ketika suami itu melakukan ini, melakukan itu yang menyebabkan kita sedih atau bahagia, kita menangis? Karena berada dalam hati. Apalagi kalau sudah meninggal, kita menangis meraung-raung. Karena kita jadikan suami dalam hati. Jangan. Anak-anak bukan dalam hati. Suami bukan dalam hati. Jangan kamu katakan aku cinta kepadamu, kepadamu, Fem, dan cintamu terhadapku itu berada dalam lubuk hatiku. Salah. Jangan, salah itu. Cinta pada Allah taruh di lubuk hati. Faham? Jantung hatimu siapa? Allah. Lalu Rasulullah. Nanti nggak? Pandangan matamu siapa? Suami. Hanya di mata. Di depan kamu ada suami, kamu hormati, kamu muliakan. Enggak lebih dari itu. Nanti nggak? Artinya ketika suami itu dia menjerumuskan kita, memerintahkan kita dan sesuatu yang maksiat karena kecintaan kepada Allah dan Rasul Rasulnya melebihi daripada cinta kepada suami, maka dia tidak mau ikut. Karena bertentangan dengan cinta abadi kita, gitu lah. Nanti, nah, jadi untung sekarang belum memulai cinta. Cintanya masih cinta monyet kalau sekarang nih. Kenapa kalian cinta monyet? Monyet itu lihat kasih pisang, ah cintanya kepada pisang. Dikasih jambu air, ah pindah dari pisang ambil jambu air, pisangnya dibuang. Ada kacang, ah kacang diambil, jambunya dibuang. Itu namanya cinta monyet. Nanti nggak? Kalian semua itu masih cinta monyet. Gitu. Untung masih cinta monyet, makanya jadikan jatuhkan cinta hati kalian hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita ini termasuk yang yuhibbunallah wa nuhibbuh. Yuhibbunan nabi wa nuhibbuh. Gitu bukan suami. Suami bisa jadi orang lain. Kalau cerai sama kita bukan bukan siapa-siapa, dia orang lain. Tapi kalau Allah Rasulnya selalu berada dalam lubuk hati kita. Nanti Itu maksudnya tujuannya. Jangan jadikan selain Allah dan Rasulnya dalam hati kita. Karena apa? Itulah tanda keimanan. Nabi Rasulullah telah bersabda kan? Mang salasun mangkunna fihi ada tiga hal. Barang siapa yang tiga hal itu berada dalam hatinya wajada halawatal iman fi galbi. Dia akan mendapatkan manisnya keimanan dalam hatinya. Apa tiga hal itu? Ayo coba dikoreksi diri kita. Apakah kita termasuk yang mendapatinya dalam hati kita atau tidak? Yang pertama adalah Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai melebihi daripada yang lainnya. Tahu kan yang lainnya? Tahu kan arti yang lainnya? Selain, lainnya itu apa? Termasuk suami, termasuk orang tua, termasuk anak, termasuk toko, termasuk harta, termasuk nyawa kita sendiri pun. Allah Rasulullah lebih kita cintai melebihi daripada itu semuanya. Baru dia akan merasakan lazatnya iman. Ngerti nggak? Jadi mereka itu sebetulnya ya, sebetulnya kalau kita bicara hakikat, suami itu ngericukin. Istri itu ngericukin Merujukkan apa? Merujukkan antara kita sama Allah. Nanti ya, Kalau orang sudah sampai kepada cinta kepada Allah Taala, maka lupa semuanya itu lupa. Sekarang aja kamu kan sering berangan-angan dalam hayalan kamu, "Uh, kalau aku menjadi orang wali ya, nanti aku tinggal pilih yang kayak gimana laki-laki sebagai suamiku dan jantung hatiku." Gitu. Ya kan? Begitu kamu jadi wali udah nggak nggak seneng lagi sama laki-laki dah. Yang akan siapa? Allah. Lihat bagaimana Rabi'ah Ladawiyah. Seorang Rabi'ah. Menjadi incaran dari laki-laki yang paling baik. Semua laki-laki yang baik para awliya itu pengen meminangnya. Tapi semuanya ditolaknya. Dia katakan, aku takut. Bukan menolak orang seperti kalian. Tidak. Tapi aku takut sampai terganggu cintaku pada Allah karena kalian. <laughs> Saya datang Sultan binti Ali Az-Zabidi seorang wanita dari kalangan masyaih, bukan kalangan zuriyah, yang setiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yaqadatan. Langsung Nabi Muhammad berbicara dengan Nabi Muhammad sampai para ulama di zamannya datang kepadanya hanya untuk menyampaikan disampaikan kepada Nabi tentang perkara-perkara yang mereka punya. Keesokan harinya mereka datang sudah dapat jawabannya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Perempuan, perawan, nggak kawin, Lalu datang Al-Habib Abdurrahman Segaf, kutub rajanya wali di zaman itu. Siapa yang nggak tahu Habib Abdurrahman Segaf? Dikatakan Segaf karena dia itu tidak bandingkan dengan wali siapapun kecuali dia di atasnya. Itu Segaf gitu. Nah, Ustaz namanya Segaf itu seperti itu gitu Saya eh, ngambil barokah ya Abdurrahman. Dulu Ustaz namanya Gures. Sakit-sakitan akhirnya diganti ya Segaf. Sama Abu Yahya Hasan diganti Segaf gitu. Ketika ditanya, kenapa dinamakan Segaf? Iya, karena ingin berkahnya Habib Abdurrahman Segaf gitu. Nah, itu Habibur Rahman Segap. Habibur Rahman Segap ini dia meminang Sayyidatuna Sultan Abi Jalil Zabidi maka beliau tolak. Padahal gurunya, padahal rajanya wali, dia mengatakan bukan aku tolak wahai Habib, tapi aku saking takutnya terganggu antara diriku dengan Allah dan Rasulnya. Kan wajib kita menangani, eh, melaksanakan semua perkara yang berkaitan dengan suami kan, wajib kan? Nah, kalau sudah gitu itu ada kaitan kewajiban, sementara kita mempunyai kelazatan bersama Allah dan Rasulnya, kan terganggu dengan kewajiban ini. Terganggu nggak? Terganggu. Nah, jangan. Kita boleh cinta pada suami boleh, tapi jangan cinta abadi. Karena nggak ada cinta abadi. Cintaku 100% untuk suamiku, salah. Mem, jangan 100%. Tapi berada di dalam hati silahkan. Tapi untuk cinta menetap dalam hati enggak. Di dalam mata kita letakkan benar. Kenapa? Supaya matanya itu nggak ngelihat yang lain-lainnya. Suami hanya dipandang. Itu loh maksudnya. Nah, itu yang pertama. Kita lihat coba. Kita koreksi diri kita. Apakah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai melebihi dari yang lainnya? Kita koreksi diri kita. Kalau seumpama, sekarang kamu pilih. Karena cintamu kepada Allah dan Rasulnya, kamu relakah orang tua kamu semua meninggal sekarang ini juga? Itu caranya mempertanyakan begini. Kamu sekarang punya dunia dan seisinya, maukah kamu? Faham, dunia itu akan hilang, lenyap sekarang juga asalkan kamu cinta pada Allah dan Rasulnya. Disitulah kita itu diuji dan dicoba. Nah, kalau kita mengatakan enggak, anda lebih cinta pada Allah dan Rasulnya, anda ah, lebih cinta. Kenapa? Siapa yang mengasih kenikmatan buat kita? Siapa yang bikin kita tidur enak? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, tentunya kita akan membalasnya kepada dia kan. Tentunya kan? Faham? Kalau ada seseorang yang membiayai kita, semuanya, tentunya kita akan membalasnya. Nah, siapa yang membiayai kita? Siapa menyediakan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita nikmat tidur, bangun tidur dalam keadaan semuanya sempurna, dikasih makan, dikasih minum. Semuanya siapa yang memberikan itu semuanya? Allah tidak pantas kita untuk mencintainya? Allah yang memberikan semuanya itu. Allah yang memberikan udara yang segar, Allah yang memberikan keamanan. Kenapa kita tidak seperti nasibnya orang yang di Palestina sana? Dalam keadaan takut-takut setiap saat, dalam keadaan takut. Kita aman, Alhamdulillah. Siapa yang memberikan itu semuanya? Allah. Bagaimana kita membalasnya? Yang kita dapatkan sekarang dengan kenikmatan iman. Sehingga kita bisa hadir majelis ini dalam keadaan nikmat. Hati kita nikmat, lapang dada. Kenapa demikian? Berkat Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita dapatkan daripada urusan akhirat kita berkat Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak pantas untuk kita mencintainya melebihi daripada yang lainnya? Nah, itu. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita tidak melihat seorang muslim pun kecuali kita mencintainya dan tidak mencintainya kecuali karena Allah yang miskin, yang kaya, yang cakep, yang jelek, yang laki, yang perempuan, semuanya aku cinta mereka karena mereka itu adalah saudaraku sesama muslim. Nanti kan artinya ini? Jangan ada kebencian. Jangan ada kedengkian. Kalau ini masih ada benci dalam hati kamu, kamu gak bakal merasakan kelezatan iman itu gak bakal merasakan. Kamu masih benci kepada orang ini, orang itu. Kok bisa benci? Kenapa? Mereka itu kan jangan disalahkan. Mereka itu kan ter Dikti, ada yang dikti mereka begini, harus begini, harus begini. Mereka nggak bisa apa-apa. Wallahu khalaqakum wama tak malun Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan segala tindak tanduk kalian itu Allah. Kok bisa nyalakan dia? Jangan benci. Jangan benci sama dia. Nah itu maksudnya. Kalau sudah kamu melihat setiap orang itu, kamu cintai. Karena Allah, tidak ada yang lainnya. Bukan karena dia itu baik, karena dia itu banyak hartanya, karena dia itu cantik, karena enggak, enggak ada. Ayuhibbul mar'a la yuhibbilillah. Kemudian yang ketiga, an yakraha an yakraha eh, an yakraha an yauda al kufri kama yakrahu an yughzafa finnar. Dia itu takut sampai berbuat maksiat, kembali terjerumus ke dalam maksiat seperti takutnya dia ketika dilempar ke dalam gubangan api. Mau nggak kamu dilempar ke gubangan api? Ada gubangan api sudah ter, sudah apa nyala nyala apinya itu kemudian kamu mau dilempar mau nggak paham ah kamu harus mau merasakan seperti perasaan kamu ketika kamu mau didorong ke dalam api ketika kamu berhadapan dengan kemaksiatan kok masih mau juga pergi ke mal-mal? kok masih mau juga ngeliat laki-laki kok masih mau juga berbuat do, bohong dan sebagainya kata Nabi Muhammad SAW orang yang merasakan lazat iman itu yang benci kepada yang benci kepada kemaksiatan seperti bencinya orang, takutnya orang ketika mau masukkan ke dalam api. Enggak, enggak mau. Enggak mau, hatta dipaksa enggak mau. Ah, siapa yang mau mau dijerumuskan dalam api? Enggak bakal mau aku. Ah, orang yang semacam itu bisa merasakan lazatnya iman. Nah, dia kok dia sendiri senang dengan kemaksiatan, ya jangan harap dia akan merasakan kelezatan iman. Kalau sudah merasakan kelezatan iman, maka sesuai dengan firman Allah taala, "Wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yuridu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah taala dengan taufiknya, hidayahnya, maka lapang dadanya itu, enak plong itu. Eh, jadi sekarang ini plong nggak ada perasaan apa-apa, enak. Yang penting Allah, Allah, Rasulullah, Rasulullah bas itu yang dibayangkan, dibayangkan. Nikmat. Ya, tapi ketika Allah Ta'ala ingin menyesatkan seseorang, ketika mau berbuat maksiat, mau sholat, mau hadir majlis taklim seperti ini, sempitnya bukan main. Sama seperti burung dalam sangkar tuh. Pengen cepat keluar. Doyikan, harajan, seakan-akan dia itu terbebani. ya Fahim? Yasa'adu faka'annama so'adu fisama. Seperti orang naik ke atas langit. Maksudnya gimana? Waktu orang naik ke atas langit, begitu sampai melewati ozon, bumi, kalau dia itu nggak pakai apa namanya oksigen bisa nggak nggak bisa kan nggak bisa apa sampai akhirnya mati ha, sama seperti orang kayak gitu ketika mau berbuat berbuat kebaikan beratnya luar biasa ya berarti orang itu memang dikehendaki Allah Taala untuk kesesatan naudzubillah kita minta pada Allah Taala semoga kita termasuk yang dilapangkan selalu dada kita dengan kebaikan dan kebaikan, ketaatan demi ketaatan dan semoga kita semuanya termasuk yang dipilih oleh Allah taala sebagai hamba-hambanya yang nantinya mulai malam ini kita dicatat sebagai mereka-mereka yang ditetapkan sebagai penghuni surga. Diharamkan badan kita daripada api neraka dan dijadikan kita semuanya ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW selalu disebut oleh Nabi Muhammad SAW membanggakan Nabi Muhammad SAW dibenci oleh setan tapi setan itu tidak mempunyai kemampuan apapun kepada kita karena kita terbentengi dengan cinta Allah dan Rasulnya al ya wa kunyatin salihah wa la mana wa al-fatihah